بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد طيب أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pengenalan ilmu saraf untuk tingkat dasar yang insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pada bab yang keempat yaitu pembahasan tentang sulasi mazid kita masuk pada halaman yang ke-48. Jadi yang dimaksud dengan sulasi mazid ya, itu terdiri dari dua kata yaitu sulasi dan mazid. Sulasi itu artinya terdiri dari tiga huruf, mazid berarti ada tambahan. Berarti sulasi mazid adalah suatu fiil ya, suatu kata yang memil yang asalnya terdiri dari tiga huruf, kemudian ada tambahan padanya, baik dengan tambahan satu huruf atau dua huruf ataupun dengan tambahan tiga huruf. Karena itu sulasi masjid Di sana terdapat tiga macam. Ada sulasi masjid di harfin, yaitu sulasi yang e, memiliki tambahan dengan satu huruf. Ada sulasi masjid di harfaini, ya, sulasi yang e, memiliki tambahan dua huruf dan sulasi masjid di salah satu ahruf, yaitu e, sulasi, ya, fiil sulasi yang memiliki tambahan tiga huruf. Nah. Kemudian Khawati fillah rahimani wa rahimakunullah. Dan Khusus untuk Terkait selasih masjid ini Ya Maka kita tidak bisa Membentuk rumus Tertentu Seperti pada Sulasi mujarat yang kita bisa menggunakan uh, rumus bantuan mana apa satu kali mana bisa turun sendiri ya. Tapi kalau untuk sholat di masjid ini eh, tidak bisa kita buat seperti itu, maka harus kita eh, hafalkan benar-benar ya. Dan kalau pada sholat mujarrad masternya bersifat simai artinya mengikuti ya, perkataan bangsa Arab yang mana kadang masdar pada sulasi mujarot itu tidak sesuai dengan wazan yang ada ya pada wazan sulasi mujarot seperti kata banyak tubuh kita batan, e, wazannya adalah fa'ala yaf'ulu fa'alan tetapi kenapa masdarnya kitabatan karena sifatnya adalah simai ya berubah dari wazan yang ada Berbeda halnya dengan sulasi mazid. Kalau sulasi mazid maka masternya harus sesuai dengan wazannya. Ya. Mauzunnya mengikuti wazannya. Ya. Jadi masdar untuk sulasi mazid itu bersifat qat'i. Eh, maaf, maaf, bersifat kiasi. Ya. Bersifat kiasi. Berbeda dengan sulasi mujarrad bersifat simai. Kalau sulasi mazid bersifat kiasi. Artinya harus mengikuti rumus baku ya yang berlaku untuk setiap babnya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada tasrif istilahi sulasi mazid. Yang pertama adalah sulasi masjid biharfin atau siyadah biharfain. Ya. Ada tambahan dengan satu ya, siyadah biharfin tambahan dengan satu huruf. Yaitu ada tiga kelompok kata. Ya. Ada tiga kelompok kata untuk sulasi masjid biharfin. Ya yaitu fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu dan af'ala yuf'ilu. Ya. Nah. Fa'ala yufa'ilu tambahannya adalah tajdid pada ain fi'il. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kemudian Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Di sana ada tambahan alif setelah fa'il dan af'ala yuf'ilu if'alan tambahannya adalah hamzah qat'i ya kita tasrif untuk sulasi mazid biharfin bagian pertama yaitu fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Kemudian yang terdapat tambahan alif pada fa'fi'il atau setelah fa'fi'il yaitu fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Kemudian tambahan hamzah qat'i yaitu af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun fa'il la tuf'il. Iya. Kita bahas yang pertama adalah wazan fa'ala. Menggunakan tambahan tasydid. Maka wazan fa'ala ini ya, kalau kita lihat hurufnya yang tertulis hanya tiga huruf saja. Ya. Tetapi hakikatnya adalah empat huruf karena ada huruf yang double, huruf yang sama yaitu pada ain fiilnya. Jadi fa'ala asal katanya adalah fa'alala. Ya. Atau fa'ala. Ya. Asal katanya adalah fa'ala. Fa, kemudian ain fi'il yang disukun, kemudian ain fi'il yang berharokat fathah, kemudian lam yang berharokat fa, fathah. Fa'ala. Ya. Maka untuk memudahkan penulisan, bangsa Arab menulisnya cukup dengan tiga huruf saja. Ya. Kemudian diletakkan tasydid pada ain fi'il menjadi fa'ala ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ilun fa'alun fa'il la tufa'il. Contoh daripada mausunnya adalah 'allama yu'allimu ta'liman. Ini mengajarkan. 'Allama yu'allimu ta'liman mu'allimun mu'allamun 'allim la tu'allim. Ya. Contohnya ini adalah kallama yukallimu. Kallama yukallimu takliman. Mukallimun mukallamun kallim la tukallim. Artinya adalah berbicara. Ya. Contoh-contoh yang lain mauzun yang bisa kita gunakan diantaranya adalah wahada yuwahidu tauhidan. Ini terkenal sekali ya. Artinya bertauhid. Karrara yukarriru takriran. Artinya mengulangi. Farrara yufarriru tak eh, qarrara yuqarriru taqriran. Artinya menyetujui hasana yuhassinu tahsinan. Artinya membaguskan. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Artinya bertasbih. Kita lihat ya pada masdarnya semuanya menggunakan wazan taf'ilan. Ini disebabkan karena wazan pada sulasi mazid bersifat kiasi. Artinya harus mengikuti eh, apa namanya? rumus baku yang sudah ada. Kemudian yang kedua, ya, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya sulasi masjid biharfin yang memiliki tambahan satu huruf ada tiga kelompok kata, yaitu fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kemudian fa'ala yufa'ilu mufa'alan dan af'ala yufa'ilu if'alan. Ya. Nah, kelompok kata yang kedua dari sulasi masjid biharfin adalah fa'ala ya, wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il wazan fa'ala di sini ada tambahan alif setelah fa'il ya karena itu contoh daripada mauzunnya misalnya adalah jahada yujahidu mujahadatan artinya berjuang ya jahada kita tasrif dari kata jahada yujahidu jahada yujahidu mujahadatan mujahidun mujahadun jahid la tujahid atau bisa kita tambahan setelah masdar ya jihadan ya. jahada yajahidu mujahadatan wa jihadan mujahidun mujahadun jahid la tujahid kemudian jadala yujadilu ini artinya mendebat jadala yujadilu mujadalatan bisa kita tambahkan wajidalan ya mujadilun mujadalun jadil la tujadil ya Contoh daripada mauzun yang lain adalah sara'a yusari'u musara'atan artinya bersegera. Hajara yuhajiru muhajaratan artinya berhijrah. Kemudian qatala yuqatilu muqatalatan artinya memerangi. Kemudian rahala yurahilu murahalatan artinya berpindah dan qabala yuqabilu muqabalatan artinya bertemu. Kemudian terakhir daripada wazan sulasi masjid diharfin adalah wazan af'ala, itu af'ala yuf'ilu. Kita tasrif af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il. Di sini ada tambahan berupa hamzah, yaitu hamzah qat'i, ya. Hamzah qat'i. Ya. Sebelum fa Itu Itu af'ala. Contoh daripada mauzunya adalah aslama yuslimu islaman. Artinya berserah diri. Aslama yuslimu islaman muslimun muslimun aslim la tuslim. Contohnya adalah akrama yukrimu ikraman. Artinya memuliakan ya. Akrama yukrimu ikraman mukrimun mukramun akrim la tukrim. Kemudian contoh daripada mauzun yang lain adalah akhraja yukhriju ikhrajan. Artinya mengeluarkan. Arsala yursilu irsalan. Artinya mengutus Kemudian anzala yunzilu inzalan artinya menurunkan. Ankaha yunkihu inkahan artinya menikahkan dan aujaba yujibu ijaban artinya mewajibkan. Dan khusus pada fi'il wazan afal ini ya, hamzah pada fi'il madi masdar dan fi'il amrnya berupa hamzah qat'i, hamzah qata. Bukan hamzah wasal. Ya. Berbeda halnya pada sulasi mazid ya. Dan juga hamzah pada fil amr sulasi mujarrad. Ya. Kalau pada sulasi masjid yang lain dan fil sulasi fil amr sulasi mujarrad maka hamzahnya bukan hamzah qata tapi hamzah wasal. Kalau hamzah qata itu mewajibkan adanya harokat padanya sedangkan hamzah wasal ya hamzah wasal itu tidak mewajibkan harokat padanya. Artinya asal katanya eh, asal hurufnya adalah alif. Kalau hamzah wasal itu sebenarnya alif dan alif itu tidak berharokat. Ya. Yang berharokat adalah hamzah. Ya. Ya. Maka hamzah wasal itu tidak berharokat, disebut juga dengan alif. Kalau hamzah kotok itu adalah hamzah yang wajib berharokat.